Kata penanya, mazhab apakah yang paling mendekati pemahaman salafus soleh? Jawabannya, mazhab-mazhab yang mendekati salafus soleh itu ialah terutama mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Zahiri yaitu mazhab zahiri yaitu mazhabnya Daud Al-Zahiri yang terkenal kemudian setelah itu ialah Ibnu Hazm dengan Al-Muhallanya <clears throat> ini yang mendekati salafus saleh mazhab Hanafi ini banyak dikritik oleh para ahlul hadis tentang banyaknya pemikir uh, eh, ijtihadat dalam mazhab Abu Hanifah yang menyelisihi sunnah. Kemudian setelah itu mazhab para a'imah yang lainnya seperti mazhab Sufyan al-Thawri seperti juga madhab Al-Bukhari kita bisa dapati madhab Al-Bukhari itu di dalam tarajum Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari terdapat pada bab-babnya itu itu madhabnya Bukhari itu terhadap fiqh eh, terhadap hadis-hadis uh, eh, hadith -hadith, fiqh terhadap hadis-hadis yang ada yang diriwayatkan oleh beliau beliau memberi judul judul itu bukan bukan bukan sekedar judul tapi itu adalah fikih beliau terhadap hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Nah,